Sholat yang berikutnya Wa waktu sholatil maghribi min gurubi syamsi ila magibi syafakil ahmar Dan waktu sholat maghrib Yang ketiga pembahasannya tentang waktu sholat maghrib Dan waktu sholat maghrib Itu min guru syamsi Dari terbenamnya matahari Ila magi bisyafakil ahmar Sampai hilangnya mega merah syafak al-ahmar sampai hilangnya mega merah. Ini waktu sholat maghrib. Awal waktunya adalah dengan terbenamnya matahari. Dan makna terbenam matahari adalah terbenam seluruhnya. Ya bukan setengahnya ya. atau sepertiganya atau dua pertiganya tetapi semua bulatan matahari terbenam ini dikatakan dengan gurub terbenam ketika semuanya telah tenggelam berbeda dengan terbit terbit matahari. Kalau terbit, ya, sedikit saja keluar ya, dari matahari tersebut, ya, maka sudah dikatakan matahari tersebut sudah terbit. Tidak harus semuanya keluar, ya, terlihat jelas. Cukup sedikit itu sudah dikatakan terbit, sudah mulai terbit. Tapi kalau tenggelam harus semuanya tenggelam. Ini awal waktu sholat maghrib Yaitu dengan tenggelamnya matahari Sampai kapan? <clears throat> Akhir waktu maghrib Yaitu dengan hilangnya mega merah Kurang lebih Satu jam sampai satu setengah jam Dari tenggelamnya matahari Tergantung uh, kondisi suatu tempat dan satu tempat dengan tempat yang lain atau satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Ada yang satu jam, ada yang bahkan mungkin kurang dari satu jam, ya. atau mungkin lebih dari satu jam. Apa dalilnya? <clears throat> Dalil bahwasannya waktu sholat maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaq. Dan waktu salat maghrib adalah selama mega merah belum hilang selama mega merah belum hilang maka masih ada waktu maghrib Kemudian wa yusannu ta'jiluha fi awali waktiha untuk salat maghrib disunnahkan untuk menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Jadi melaksanakan salat maghrib di awal waktu ini hukumnya sunnah. Disunahkan menyegerakan salat maghrib di awal waktu. Dalilnya liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabika nujum Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang terlihat sampai bintang bercahaya. Jadi sebelum bintang bercahaya, sebelum bintang jelas keluar, ya, naam dilaksanakan segera ya, sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam. hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Bahwasanya umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda atau tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang mengeluarkan cahayanya. illa lailatal musdalifah lil muhrim bil hajj disunahkannya menyegerakan sholat maghrib di awal waktu ya. ini bagi setiap muslim dan muslimah illa kecuali lailatal musdalifah lil muhrim bil hajj kecuali di malam musdalifah di malam Musdalifah bagi orang yang muhrim yang melaksanakan ibadah haji. Tanggal 9 Zulhijjah para jemaah haji mereka wukuf di Arafah. Wukuf sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari baru mereka beranjak berangkat dari Arafah menuju ke Musdalifah. Jadi tidak sholat maghrib di Arafah, ya. melainkan ketika matahari telah tenggelam, perangkat ke Musdalifah. Sholat maghribnya nanti di Musdalifah, di dengan sholat isya di Musdalifah. Artinya sholat maghribnya diakhirkan Salat maghribnya di diakhirkan dilaksanakan di Musdalifah. Nah, ini maknanya. Kecuali malam Musdalifah bagi orang yang muhrim yang melaksanakan ibadah haji. Fayusannu ta'khiruha, maka disunahkan bagi mereka untuk mengakhirkan salat maghrib. Hatta tusalla ma'al isya jam'at ta'khirin sampai salat maghrib tersebut dilaksanakan bersama salat isya dengan jamak takhir. Adapun selain mereka selain yang melaksanakan ibadah haji maka disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Baik, selesai sudah eh, tentang waktu sholat maghrib. <clears throat> Kemudian Amma salatul isya Yang berikutnya salat isya Adapun salat isya Fayabda'u waktuha min maghibi syafaqil ahmar ila nisfil lail Maka waktunya dimulai dari hilangnya eh, dari sejak hilangnya mega merah ya, sampai pertengahan malam. Jadi waktu sholat isya awal waktunya adalah hilangnya mega merah. Dengan hilangnya mega merah maka masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Ini waktu Sholat Isya yang muhtar yang dipilih Dan di sana ada waktu sholat isya yang doruroh. Waktu sholat isya yang naam doruroh. Kalau yang muhtar itu sampai pertengahan malam. Adapun yang darurah ya sampai masuk e, atau sampai terbit apa sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar masuknya waktu sholat subuh. Ini waktu darurah untuk sholat isya. Misalkan seseorang ya, tertidur bangun-bangun jam 2 misalkan ya, waktu daruroh maka dia sholat isya walaupun sudah jam 2 nah atau mungkin seorang wanita yang haid kemudian dia suci pas jam 2 malam ya. maka wajib baginya untuk mandi ya. kemudian melaksanakan sholat sholat isya nah. wajib baginya untuk melaksanakan sholat sholat isya ya, di waktu doruroh tersebut ya. Adapun selain itu, selain doruroh, maka waktu yang mukhtar adalah dari hilangnya merah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waktu solatil isya'i ila nisfil laylil awsat Dan waktu solat isya Itu sampai pertengahan malam Sampai pertengahan malam Potongan hadis yang sudah kita baca pada awal pembahasan bab yang ketiga. Hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqatan. Perhatikan untuk salat Isya kalau sholat-sholat yang lain tadi disunahkan dikerjakan di awal waktu, ya, disegerakan di awal waktu. Untuk sholat isya, buta ta'khiruha disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Ila akhiril waktil mukhtar sampai akhir waktu mukhtar yaitu sampai pertengahan malam ya, sampai mendekati pertengahan malam. Ini waktu yang disunnahkan untuk salat isya malam takun masyakkah selama tidak memberatkan jamaah selama tidak memberatkan jamaah ya. atau kaum muslimin Dan ini pendapatnya jumhur para ulama alaihim rahmatullah. Nah. Berdasarkan hadis <clears throat> Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya suatu ketika atau suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar untuk menunaikan sholat isya di awal waktu. Sampai para jamaah di masjid atau kaum muslimin atau para sahabat, nah sebagian mereka terkantuk-kantuk, bahkan sebagian yang lain tertidur. Nah, sampai mendekati pertengahan malam. Sampai mendekati pertengahan malam dan mereka sabar menunggu Rasulullah SAW datang, menunggu imam sabar. Kemudian beliau keluar ke masjid ketika telah mendekati pertengahan malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innahu la waktuha. Sungguhnya inilah waktu sholat isya yang utama. Laula an asyukku ala ummati seandainya atau seandaikan aku tidak memberatkan umatku. Itu seandainya waktu ini tidak memberatkan umatku. Hadis sahih diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga jumhur para ulama mereka berpendapat yang afdol untuk sholat isya adalah dikerjakan di akhir waktu berdasarkan hadis ini. Nah, jika tidak memberatkan kaum muslimin atau para jamaah. Dan seorang imam ya, hendaknya yuroi ahwal al-muslimin memperhatikan kondisi kaum muslimin. Ya. Jika mereka adalah para pekerja di siang harinya, ya. nah sehingga memberatkan mereka untuk sholat di akhir waktu, ya, sholat isya di akhir waktu, maka hendaknya menyegerakan sholat di awal waktunya. Perhatikan kondisi kaum kaum muslimin. Dan jika kondisinya eh, naam semuanya penuntut ilmu, ya, naam, nggak ada yang beraktivitas berat di siang hari, ya, semuanya minta di akhir waktu ya. Nah, karena semuanya santri misalkan Semangat Sehingga meminta untuk dikerjakan di akhir waktu Maka, nah, yang afdol Adalah uh, Nah, mengakhirkan Sholat isya di akhir waktunya Berdasarkan hadis tadi Nah, bahwasanya yang lebih afdol adalah mengakhirkan waktu sholat isya jika tidak memberatkan kaum muslimin atau para jamaah. Jika memberatkan, maka yang lebih afdol adalah dikerjakan di awal waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini haraj, ya, rasa berat. Nah, lainkan ad-dinu yusrun, agama mudah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini waktu sholat isya. <clears throat> Kemudian wa rohun naumu qablaha. Dikatakan di sini dan dibenci tidur sebelum sholat isya. Apa hukum tidur sebelum sholat isya? Dikatakan di sini yukroh dibenci, hukumnya adalah makruh. Nah. Dalilnya hadis Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Nah, Dalilnya hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan wa kana yustahabbu an yuakhir al-isya allati tad'unaha al-atama wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yastahibbu Beliau menyukai untuk mengakhirkan sholat isya yang kalian namakan sholat isya dengan atamah. Beliau menyukai untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Wakana yakrahu nauma qablaha dan beliau benci tidur sebelum sholat isya. Wal hadis ba'daha dan beliau membenci obrolan perbincangan setelah sholat sholat isya. Yang menjadi syahid adalah wakana yakrohu anau an Beliau membenci tidur sebelum sholat Isya. Sehingga berdasarkan hadis ini jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa tidur sebelum sholat Isya hukumnya adalah makruh. Kemudian dikatakan di sini wal hadis ba'daha li ghairi maslahatin. Oh, wal haditsu ya. Ay wa yukrahu al haditsu ba'daha li ghairi maslahatin dan dibenci perbincangan atau obrolan setelah sholat isya li ghairi maslahatin tanpa ada maslahatnya Li hadis Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, dalilnya hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha adalah Rasulullah SAW beliau membenci tidur sebelum sholat isya dan beliau membenci berbincang-bincang atau ngobrol ya setelah sholat al isya. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim. Sehingga ngobrol berbincang-bincang setelah sholat isya tanpa ada maslahat tanpa ada hajat ya maka hukumnya adalah makruh Perbincangan yang tidak ada maslahatnya Setelah sholat isya hukumnya makruh Adapun yang ada maslahatnya atau ada hajah keperluan ya, untuk berbincang atau ngobrol setelah sholat isya, maka boleh ya, seperti muda rasatul ilm, saling belajar dan mengajarkan ilmu, taklim, atau berbincang-bincang dengan tamu ya. Nah, ini hajah maslahah atau seorang suami berbincang-bincang ngobrol dengan istrinya, anak-anaknya, ya, naam, atau para musafirin ya, mereka saling ngobrol untuk menjaga barang-barang mereka nah berjaga-jaga ya. atau perbincangan untuk mendamaikan manusia ya nah atau perbincangan untuk memberi syafaat ya, kepada orang lain dengan syafaat atau rekomendasi yang bermanfaat ya. atau amar ma'ruf nahi mungkar ya. ini termasuk obrolan-obrolan atau perbincangan yang diperbolehkan ya. amar ma'ruf nahi mungkar membimbing orang lain kepada kebaikan ya. berikan tausiah ya atau yang lainnya dari berbagai perbincangan-perbincangan atau obrolan-obrolan yang bermanfaat yang memiliki maslahat atau padanya ada hajah, ada keperluan atau kebutuhan. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Adapun selain itu, ya, dari perbincangan yang tidak ada maslahatnya dan tidak ada hajah dia padanya, maka jika dilakukan ba'dal isya hukumnya adalah makruh. Dan makna dibencinya perbincangan-perbincangan yang tidak ada maslahatnya setelah isya, maknanya adalah setelah sholat isya. Bukan setelah masuknya sholat isya. Maknanya adalah setelah melaksanakan sholat isya. Artinya kalau sholat isanya dilaksanakan jam 11 misalkan. Maka obrolan e, dan perbincangan sebelum jam 11 ya, maka tidak dibenci karena belum sholat isya. Nah, karena makna dibencinya obrolan setelah setelah isya adalah setelah melaksanakan sholat isya bukan setelah masuknya sholat isya. Nah, ada waswab yang dijelaskan oleh para ulama. <clears throat> Dan para ulama sepakat bahwa dibencinya obrolan setelah sholat isya kecuali naam obrolan atau perbincangan yang padanya ada kebaikan, ada maslahat atau ada hajat, ada kebutuhan atau keperluan. Taib selesai dari pembahasan waktu sholat isya. Yang terakhir, wa waktu sholatil fajri. Waktu sholat subuh min tulu'il fajri tsani ila tulu'is syams. Itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua yang dikenal dengan fajar sodik ya. karena fajar ada dua ada fajar kadzib ada fajar sodik nah fajar kadzib yaitu ketika cahaya uh, naam itu belum menyebar ya. masih satu arah belum menyebar. Adapun fajar sadik maka cahaya atau keputih-putihan di ufuk timur itu sudah menyebar. Ini dinamakan dengan fajar sadik. Ila tulu isyamsi. Sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai terbitnya matahari. Dan terbit ya, walaupun sedikit keluarnya, ujungnya udah keluar itu sudah dinamakan dengan terbit. Tidak harus sempurna bulatannya keluar. Ya. Cukup sedikit muncul matahari ya, di ufuk timur, maka itu dikatakan dengan terbit. Nah. Ini waktu sholat subuh diawali dengan fajar tani, fajar yang kedua dengan terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajr. Dan untuk salat subuh itu disunahkan untuk dikerjakan di awal waktunya. Disunahkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktunya idza tahaqqaqa tulu'ul fajr apabila telah dipastikan terbitnya fajar apabila telah dipastikan terbit terbit fajar maka disunahkan untuk segera Hadhihi hiyal awqatul lati yushra'u ada'us salawatil khams fiha Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk menunaikan Solat-solat lima waktu padanya Dari solat duhur ya, Solat asar, solat maghrib Solat isya dan solat subuh Sudah kita bahas Inilah waktu-waktunya Yang disyariatkan untuk melaksanakan solat-solat lima waktu padanya Fayajibu alal muslimina at-taqayyud bidhalik. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk Naam e, memperhatikan hal tersebut ya, dan mengikat dirinya dengan waktu-waktu tersebut. Ya. Perhatian melaksanakan sholat-sholat lima waktu ya, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Wal muhafazatu 'alaiha fi waktiha dan wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga waktu-waktu atau menjaga sholat-sholat tersebut di waktu-waktunya. Wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Watarku ta'khiriha dan wajib bagi kaum muslimin untuk tidak mengakhirkan waktu sholat lima waktu. Nah, apalagi jika sampai keluar waktunya. Nah, tidak boleh menunda-nunda sholat lima waktu sampai keluar waktunya. Lianna Allah Ta'ala tawa'ada alladhina yu'akhirunaha an waktiha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam Orang-orang yang menunda-nunda sholat lima waktu sampai keluar waktunya. Ah nanti, ah nanti, ah nanti, gampang. Ya. Tahu-tahu lewat. Ya. Allah mengancam orang-orang seperti ini yang bermudah-mudahan menunda-nunda waktu sholat ya, sampai keluar waktunya. Apa ancamannya? Faqala ta'ala Allah berfirman, Fawailul lil musallin Alladzina hum an sholatihim sahun Celakalah orang-orang yang sholat, Yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya, Lalai dari sholatnya, Menggampang-gampangkan sholatnya, Menunda-nunda sholatnya sampai keluar waktunya Orang seperti ini dikatakan Wail Celaka bagi dia. Wailun lah, celaka bagi dia. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk daripada orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah yang menunda-nunda waktu sholat sampai keluar waktunya. Baik. Juga termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang nah, tidak melaksanakan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya. Sholat, asal sholat. Nah, tidak memperhatikan syarat sahnya sholat, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Nah, <clears throat> Orang-orang seperti ini ya, celaka bagi mereka. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka di sini diambil faedah, ya, apalagi orang yang sengaja, ya, nggak sholat sama sekali. Ya. Yang menunda-nunda, ya. Dia rajin sholat, cuman rajin juga menunda-nunda waktu sholat, ya, sampai kadang keluar waktunya. Nah. Yang seperti ini dikatakan fawailul lil musallim, celaka bagi orang-orang yang sholat. Itu orang yang lalai dari sholatnya. Di antaranya yang mengakhir-akhirkan waktunya sampai keluar waktunya. Apalagi orang yang sama sekali tidak sholat sengaja, ya, naam sadar dan sengaja meninggalkan sholat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Sholat di rumahnya, dirian Allah terima. Tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. maka tidak layak bagi kaum muslimin untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi para tolabatul ilm para penuntut ilmu ya. ahlu sunnah wal jamaah ya. salafiyun hendaknya memperhatikan waktu-waktu sholat dan hendaknya mengerjakan sholat bersama jamaah kaum muslimin Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayyah Wal ghay huwal al syadid al mudha'af syarr wal khaybah fi jahannam a'yadzan billah. Allah berfirman dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah eh, pengganti setelah mereka yang adha'u shalah yang mereka melalaikan salat. Wattaba'u syahwat dan mereka mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna ghayya dan niscaya mereka kelak akan menjumpai ghayya. Akan mendapati ghayya. Apa itu ghayya? Wal ghay, ghay adalah al-azabu syadid, azab yang keras. Al-mudha'af yang dilipat gandakan. Wasyar wal khayba fi jahannam, keburukan dan kejelekan di jahannam. Iya billah, kita berlindung kepada Allah dari azab di jahannam. Orang yang melalaikan sholat, naam dan mengikuti syahwat, saufayal kau ghayya. Kelak mereka akan mendapatkan ghayya. Azab yang keras, azab yang pedih, yang berlipat ganda. Keburukan dan kejelekan di dalam jahannam. Iya dan billah. Kemudian wa ada salawat fi awqatiha min ahabbil a'mali ilallah. Nah. Dan menunaikan sholat sholat lima waktu pada waktunya yang telah ditetapkan min ahabbil a'mali ilallah termasuk amalan-amalan yang paling Allah cintai. Wa afdaluha wa afdaliha dan termasuk amalan-amalan yang paling utama itu mengerjakan sholat pada waktunya. Fakar su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang Allah yang paling Allah cintai? Qal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah amalan yang paling Allah cintai. Hadis sahih diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. <clears throat> Ya. Selesai dari pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat lima waktu. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. والحمد لله رب العالمين